Ikhwan Fiddin, Azan wa ta'ala jami'an. Kembali kita akan mengkaji kajian dari kitab Ma'alimu Da'wati Ahli Sunnah, simbol simbol dakwah Ahli Sunnah. Ini buku ini berisikan tentang karakteristik, identitas, atau ciri khas dari dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebuah tulisan ilmiah milik Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada pada judul bab yang sama pada pertemuan atau dua pertemuan terakhir tentang ada ahli sunnati yakdibuna alaihim. Musuh-musuh ahlu sunnah berdusta. Ini tentang ahlu sunnah. Dan maksud dari judul bab ini bahwasanya musuh-musuh dakwah ahli sunnah selalu menebar berita dusta, menebar berita dohok bohong, kemudian memberikan julukan-julukan yang sebenarnya tidak ada pada ahlu sunnah wal jamaah dengan tujuan dan maksud adalah untuk menjauhkan umat dari dakwah ahlu sunnah pertemuan terakhir Alhamdulillah yang telah kita selesaikan adalah rentetan penyebutan dalil-dalil berupa ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang contoh sekilas akan dakwah para nabi bahwasanya mereka juga tak luput dari ejekan, olok-olokan dan celaan musuh-musuh dakwah para nabi dan rasul. Dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam disusul dengan Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, kemudian terakhir boleh tutup beberapa potongan ayat dari tuduhan orang-orang musyrik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan, masih ada beberapa hadis sebagai bentuk keterangan tambahan juga dari beliau Contoh dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga penuh dengan lika-liku cobaan dan godaan serta rintangan. Ada beberapa ikhwah pada pertemuan malam sebelumnya sedikit memberikan nasihat dan teguran. Alhamdulillah teguran dan nasihat tersebut tepat pada tempatnya. Ini pada sebagian ucapan kita ketika kita membawakan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dari ayat surat Al-Anbiya ketika penyebutan bahwa musuh-musuh dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam bertujuan untuk membakar Nabi Ibrahim. Mereka mengumpulkan kayu bakar, kemudian hendak membakar dan sudah terbentuk api unggun tersebut untuk membakar Nabi Adam, nah maksudnya Nabi Ibrahim, kemudian kami menyebutkan secara spontanitas untuk mengungkapkan apa yang kita ingin syarah dari ayat tersebut bahwa nah di balik itu Allah bermain. jangan kita demikian. Di balik itu Allah bermain. Dan dikritik oleh sebagian ikhwah. Alhamdulillah kritikan tersebut tepat pada tempatnya dan insya Allah barakallahu fikum jamin kita lupa kita rubah lafaz tersebut dengan Allah menentukan, Allah mentakdirkan dan ini lebih tepat dan ini lebih sesuai. Adapun lafaz yang kemarin, nah kita cabut lafaz tersebut dan kita ganti dengan apa yang barusan kita sebutkan di sini. Dan sebagai tambi ini yang kita inginkan ketika ada melihat dari diri kami pribadi sesuatu yang butuh untuk ditegur, dinasehati, silahkan kami terbuka. Walhamdulillah, kami ucapkan sebagaimana diucapkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih, terkadang juga boleh dikritik, terkadang juga boleh ditegur oleh siapapun. Beliau mengatakan bahwa rahimallahu mra'an ahdat ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang telah menghadiahkan kepadaku aib-aibku. Semacam teguran, kritikan. Apalagi tepat pada tempatnya. Nah, walhamdulillahi alamin. Jadi ya, kita ucapkan jazakumullah khairan dan inilah yang kita inginkan bahwasanya siapapun punya hak untuk menasihati. Adilun nasihat. Siapapun punya hak untuk memberikan teguran dan peringatan. Nah, kita lanjutkan. Beberapa hadis beliau sang penulis akan bawa dan kita akan baca berkaitan dengan contoh dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan lika-liku godaan dan rintangan. Pada halaman 51 kata sang penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahmatullahi alaih wa mimma wajabihi minal minal adiyah ma akhrajahu bukhari wa Muslimun An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dan di antara apa yang Nabi saw alaihi wasallam beliau hadapi berupa godaan, rintangan, cobaan di dalam medan dakwah. Apa yang Imam Bukhari serta Imam Muslim keluarkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya dia berkata dan kisahnya miris kita akan baca berisikan tentang pelajaran akan kesabaran dan ketabahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memikul beratnya dakwah ini. Kalau kata Ibnu Mas'ud, Inna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan yusalli indal bait. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulunya beliau pernah sholat di sisi Ka'bah, yani Baitul Haram. Salat di Makkah artinya kisah ini masih pada periode dakwah Makkiyah. 13 tahun pertama. Wa Abu Jahlin wa ashabu ashabul lahu julusun. Sedangkan Abu Jahal dan teman-temannya sedang duduk di Makkah. Ini mereka menyaksikan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh qala ba'dhum li ba'din. Tiba-tiba sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, ayyukum yaji'u bisala jazuri bani fulan fayad'uhu ala dhahri Muhammadin idza sajada. Siapa gerangan antara kalian yang mau membawa kepada yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam isi perut onta bani fulan jeroannya ya, setelah disembelih kemudian apa jeroan yang terkadang dibuang oleh orang yang menyembelih onta berupa kotoran dan isi-isi perut lainnya Siapa gerak di antara kalian yang mau mendatangkan isi perut atau jeruan onta milik Bani Fulan kemudian meletakkannya di atas punggung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala dia sedang sujud. Artinya ini mereka mau membuat makar. Mereka mau mengganggu sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terlaksana. Nah, Wa ila Nabi SAW tidak mengganggu siapapun. Beliau sedang sholat. Demikianlah barakallahu fikum jami'an. Ahlul haq tidak mengganggu siapapun. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa mengganggu siapapun. Wa ahlu sunnah paling tahu tentang hak-hak bersosialisasi. Mereka tahu bagaimana caranya bermuamalah dengan kaum muslimin secara umum. Mereka tahu juga tentang hak-hak tetangga. Bahkan ahlu sunnah wal jamaah atau dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan hak bahkan kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tidak, tidak mengganggu siapapun, malah diganggu. Seperti inilah dakwah al-haq. Fambasa ashkol kaum. Fajabihi fanadar hatta sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'ahu ala dhahrihi baina katifai. Wa ana amduru la uwayyur shay'an, Lau kana li man'ah. Kata Ibnu Mas'ud, akhirnya bangkitlah salah seorang kaum yang paling celaka. Paling celaka. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud bahwa dia adalah paling celaka karena dia mengganggu orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tambahkan lagi dia mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahkan lagi dia membuat kerusakan di mana? Di tanah haram, di Makkah, di sisi bait, Baitullahil Haram. Makanya dikatakan orang yang paling celaka berapa kedurhakaan yang dia tempuh ketika melakukan perbuatan uh, mereka anggap sepele ini. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia memperhatikan eh, sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tepat sujud, dia meletakkan eh, tadi salah jazur, dia meletakkan enam isi perut atau jeruan onta hasil sembelihan tepat di atas pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara dua lengan beliau. Kata Ibu Mas'ud, dia jujur mengatakan bahwasanya sedangkan aku tidak bisa melakukan apapun, aku hanya melihat saja. Duhai saja aku punya kekuatan, kata dia. Wa illa Ibnu Mas'ud juga termasuk naam kaum duafa di kota Mekah. Dia hanya seorang penggembala kambing, itu pun milik majikannya, bukan milik dia. Dan inilah yang dihadapi oleh para sahabat Bahkan juga Nabi saw di zaman tersebut, di awal-awal dakwah Islam, yang ketika itu masih lemah, belum memiliki kekuatan, belum memiliki wilayah. Namun mereka tetap bertahan di atas naam janji Allah Subhanahu Wa Taala akan mengunggulkan agama Islam. Artinya kalau kita bandingkan dengan kita, kita bandingkan dengan naam cobaan yang kita hadapi masih lebih ringan. Taruhlah sekedar ejekan bahwa saya dituding dengan ekstrim radikal atau taruhlah yang paling parahnya mungkin dikatakan bahwasanya nah, celana kalian kebanjiran, jenggot kalian mirip dengan dan semisalnya. Cuma ejekan. Wail orang terdahulu bukan cuma ejekan yang mereka dapati, bahkan juga kontak fisik. Seperti ini. Setelah itu bukan cuma meletakkan, apa yang mereka lakukan setelah itu? Qala faja'alu yadhakun wa yamilu ba'dhum 'ala ba'din wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa'a rasahu hatta ja'athu Fatimah. Fatarrahat an dhahrihi farfa'a ra'sah. Setelah mereka meletakkan jeruan isi perut unta di atas pundak Nabi Shallallahu alaihi wasallam, setelah itu mereka tertawa. Nah, mereka gembira ketika melihat ahlul had terhinakan. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tetap sujud. Beliau tidak mengangkat kepala beliau sampai datang kepada beliau Fatimah, lalu membersihkan sesuatu dari atas pundak beliau. Fatimah yang membersihkan. Radhiyallahu anha. Farafa'a ra'sa. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepala beliau. Summa qala Allahumma alaika bi Quraisy. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau seraya mengatakan, "Ya Allah, atas engkau Quraisy sama roti. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy." Ya Allah urusan engkau silahkan Quraisy. Ya engkau mau apakan mereka? Silahkan. Karena perbuatan mereka lakukan adalah terlalu terlalu keji, luar biasa mendalam kedurjanahannya. Nah, seorang Nabi saw. diperbuat demikian. Tambahkan lagi boleh tidak mengganggu siapa-siapa, bahkan boleh sedang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedurhakan yang lainnya ini mereka lakukan di rumah Allah, di Baitullahil Haram, di tanah haram yang tidak boleh untuk mengganggu. Setelah mendengar doa kejelekan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, fashakku alaihim, idadaa alaihim. Akhirnya membuat mereka merasa berat akan hal tersebut ketika Nabi SAW berdoa kejelekan kepada mereka. Qala wa yarona anna da'wata fi balad mustajabah. Karena mereka menganggap bahwasanya berdoa di negeri tersebut adalah doa yang terkabulkan. Doa yang terkabulkan. Setelah beliau menyebutkan secara global Quraisy, doa kejelekan. Summa sama, kemudian beliau sebutkan secara terperinci nama-nama. Allahumma alayka bi Abi Jahal wa alayka bi Utbah bin Rabi'ah wa Shaybah bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'ayth wa as sabi lam nahfadhu. Kemudian Nabi sallallahu menyebutkan nama secara terperinci. Ya Allah bagi engkau Abu Jahal, ya Allah bagi engkau Utbah bin Rabi'ah wa Ya Allah bagi engkau Syaiba bin Rabi'ah, bagi engkau Walid bin Utbah wa Umayyah, Umayyah bin Khalaf dan juga Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Kemudian beliau pun menyebutkan nama yang ketujuh namun aku tidak menghafalnya. Hanya ini yang dimiliki oleh orang mukmin. Apa itu berdoa? Dari sisi jumlah mungkin Nabi SAW seorang diri, sedangkan mereka tujuh orang. Hanya itu yang mereka miliki. Nah, makanya akan dalam ungkapan bahwasanya doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Wallahi lebih kuat senjata tersebut daripada enam saja atau sempit. Kemudian apa buah dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Kala kata Abdullah bin Mas'ud sebagai perawi hadis ini. Fawalladhi, fawalladhi nafsi biyadi. Laqad ra'aitul ladina adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sur'a fil qalibi qaliba badrin. Ini buah hasil dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa orang terdolimi. Allah terdolimi. Kata Abdullah bin Mas'ud sebagai perawi hadis, demi zat dan jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah. Sungguh aku telah melihat orang-orang yang Rasulullah SAW sebutkan nama mereka adalah korban terbunuh di sumur, yakni sumur di Badar, di perang Badar. Nah, nama-nama yang disebutkan di sini adalah orang-orang yang terbunuh di perang Badar. Berapa tahun lamanya? 6. Nah. Badar atau perang Badar <clears throat> terjadi pada tahun kedua Hijriah dan ini masih periode Mekah dan ini termasuk di awal-awal awal-awal periode Mekah. Nanti bukan bukan secara langsung terkabulkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun butuh beberapa tahun lamanya. Contoh yang kita petik dari kisah yang sang penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala atau nama maksud kami Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Salih An-Nahmi Hafizullah taala bahwa seperti inilah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam enam menghadapi musuh-musuh dakwah. Artinya orang yang menempuh jalan yang sama. Jadi kalangan dakwah sunnah wal jamaah hendaknya juga memiliki kesabaran dan ketabahan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar dan bertabah dalam menjalani beban dakwah. Kita katakan bahwasanya enam jalan dakwah tidak selalu mulus, tidak selalu rata dan datar Terkadang Naam menanjak, tanjakannya yang luar biasa terjal. Terkadang juga turunan, yang mungkin di kiri kanan terdapat jurang. Terkadang juga mungkin jalan yang datar hanya saja memiliki hambatan, hambatan. Seperti itulah jalan dakwah, tidak selalu mulus. Hanya saya terkadang sebagian dai. Nah, mau menghindar jalan yang Mau menghindar jalan yang susah tersebut, mereka membuat jalan sendiri yang mulus. Ini jalan yang mencari keridoan manusia agar tidak mendapati hambatan-hambatan semacam ini. Jadi ketika seorang dai kemudian dia mendapati jalan dakwanya mulus, mungkin dia salah jalan. Nah, mungkin dia sedang salah jalan. Atau dia sedang jalan-jalan. Enak jalan-jalan. Wa ila jalan yang ditempuh oleh Nabi saw dalam berdakwah seperti ini. Nah, ini baru contoh kecil. Satu hadis kita akan bacakan hadis yang berikutnya lagi masih berupa enam jalan dakwah yang ditempuh oleh Nabi saw penuh dengan cobaan dan rintangan. Kata beliau berikutnya, wa akhrajal Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan ini manisnya kajian ahlu sunnah nah bersumber dari sumber rujukan yang asil yang utama pada pertemuan sebelumnya kita baca kisah dari Al-Quranul Karim sang penulis bawakan kali ini juga boleh bawakan kepada kita berupa hadis-hadis juga yang sahih sebelumnya sahih Bukhari sahih Muslim akan kita baca juga sahih Bukhari dia sumber rujukan yang tepat jadi kisah-kisah yang dibawakan oleh buku-buku Ahlu Sunnah wal Jamaah termasuk dalam buku ini adalah kisah-kisah yang dipertanggungjawabkan keabsahannya. Akhraj al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis. An Urwah bin Zubair qala dari Urwah bin Zubair tabi'in. Bapaknya Zubair sahabat. Qala kata dia, Sa'altu Abdullah bin Amr an asyaddi ma sana'a al-musyrikuuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Urwah bin Zubair seorang tabi'i, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabi. Dia menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempat hidup dengan beliau. Aku bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang sesuatu yang paling berat yang orang-orang musyrik perlakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin tahu bahwasanya cobaan apa sih yang dihadapi oleh Rasulullah saw ketika beliau berdakwah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada beliau? kalau kata Abdullah bin Amr, "Ra'aitu Uqbah bin Abi Mu'id. Ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Aku pernah melihat Uqbah bin Abi Mu'id. seorang nama atau nama maksud kami suatu nama dari kalangan orang-orang musyrik. Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau tengah salat. Beliau tengah salat. Hal-hal yang mereka lakukan adalah hal-hal yang luar biasa. Luar biasa nam tentang kedurhakaannya, kedurjanahannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sedang mengganggu siapapun, tidak sedang mendolimi satu jiwa pun. Wailah mereka lah yang dolim. Di tengah beliau solat, fawada'a رِدَاءَهُ fi unukihi, fakhanaqahu bihi khanqan syadidan. Kemudian Uqbah bin Abi Muaid meletakkan selendang di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mencekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selendang tersebut dengan cekikan yang keras. Jadi dia mau bunuh. Dan mereka bergembira ria ketika berhasil membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang mereka inginkan. Orang kafir Yahudi dan Nasoro mau orang-orang Muslim celaka. Orang musyrik juga mau orang-orang Muslim pelaku tauhid celaka. Itulah mereka inginkan. Walantar doa tardu'ankal Yahudi wala Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasoro tidak akan tinggal diam. Yang melihat kalian senang sampai kalian mengikuti agama mereka. Para musyrik juga demikian. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Senantiasa mereka akan memerangi kalian sampai kalian kembali kepada agama mereka semampu mereka. Orang munafik pun sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa." Mereka berangan-angan kalian pun kafir sebagaimana mereka juga kafir, akhirnya jadilah kalian sama-sama kafir. Intinya jangan pernah percaya dengan musuh-musuh Allah seperti Yahudi, Nasoro, musyrik, munafik. Seluruhnya adalah enam musuh dakwah. Mereka mau mencelakai kaum muslimin. Orang ini Uqbah bin Abi Mu'id datang dengan selendangnya diletakkan di leher Rasulullah SAW di tengah beliau sedang sholat lalu mencekik. Fajaa Abu Bakrin hatta dafa'ahu anhu. Faqala taqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah Wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah sholat dari arah belakang belum dicekik. Artinya beliau tak berdaya ketika itu. Mau melawan bagaimana? Datang dari arah belakang. Datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Datanglah Abu Bakar. Kemudian yang melerai ya mencegah Uqbah bin Abi Mu'aid. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Apakah kalian akan membunuh seseorang yang hanya sekedar dia mengatakan Robku adalah Allah dan dia telah datang kepada kalian membawa bayinat, bukti hujah dari Rob kalian. Jadi kalian membunuh seseorang yang ucapan dia adalah Robbi Allah. Cuman itu. Kalau kalian mau menyembah musyrik, nah kalau kalian mau menyembah sekutu, berhala dan semisalnya, orang ini hanya menyembah Allah. Kemudian yang dia datangkan kepada kalian adalah bukti hujah tentang kebenarannya dari Rob kalian. Kalau begitu alasan apa kalian membunuhnya? Alasan apa kalian mencekiknya? Alasan apa kalian ingin mencelakainya? Dan seperti inilah jalan-jalan dakwah barakallahu fikum jami'an. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Kita baca lagi setelahnya Kata Syekh Abu Bakar Abdul Razzaq An-Nahmi hafizahullah wa akhraja Abu Bakar bin Khuzaimah An Al-Muharibi Ibn Khuzaimah meriwayatkan satu hadis dari Tariq Al-Muharibi sahabi Kalau dia katakan Raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fi suqi Dhil Mijaz wa alaihi hullatun hamra' wa huwa yaqul ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu Kata Tariq Al-Muharibi, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas di pasar Dil Mijaz. Pasar di musim haji. Dan beliau sedang mengenakan pakaian hullatun hamra. Ini maksud pakaian hulla. Namanya hullah berupa dua potong pakaian atasan dan bawahan. Hamra eh, warnanya merah. Biasanya tidak dikatakan hulla kecuali terdiri dari dua potong pakaian atasan dan bawahan dari bahan yang sama, corak yang sama, warna yang sama. Wahwa Yakub seraya beliau berkata, wahai segenap umat manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Ini yang beliau dakwakan. Ini yang boleh ajak umat manusia. La ilaha illallah. Agar orang mengucapkannya, agar orang memahaminya, mengamalkannya, agar orang merealisasikannya, mendakwakannya, agar orang meninggal di atasnya. La ilaha illallah. Cuma ini yang boleh ajak. Beliau tidak merampas harta orang. Warajulun yatba'uhu yarmihi bil hijarah qad qad adma ka'baihi wa urkubai. Dan seseorang mengikuti dia sambil melemparkan dia dengan batu kemudian membuat berdarah kedua tumit beliau dan mata kaki beliau dilempar. Nah, hanya karena mengajak umat manusia untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi bukan cuma diejek bahwasanya engkau adalah pendusta, engkau adalah tukang sihir, orang gila atau penyair tidak tidak sampai di situ bahkan kontak fisik beliau dapati dilempari dengan batu dan yang sungguh miris adalah orang yang melempari tersebut bukan orang lain akan datang nanti di bagian akhir hadis bahwasanya ternyata dia adalah paman dia sendiri paman Rasulullah saw Alaihi Wasallam sendiri orang dekat beliau sendiri Makanya para ulama mengatakan bahwasanya azhadun nasi fi alimin ahluhu. Dan ini terbukti banyak demikian. Azhadun nasi fi alimin ahluhu. Orang yang paling merasa tidak butuh dengan seorang alim terkadang justru adalah keluarganya sendiri. Nah, yang mengambil ilmu dari orang alim adalah bukan anggota keluarganya dari jauh. Seseorang mengikuti dia, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil melempar beliau dengan batu sampai menyebabkan berdarah kedua kaki beliau, kedua tumit beliau. Dan orang tersebut berkata, Ya ayuhan nas la tuti'u fa innahu Seperti ini, mereka sibuk. Ahlu sunnah sibuk mendakwakan sunnah, musuh mereka pun sibuk untuk menghalangi dakwah sunnah semampu mereka. Orang ini mengikuti sambil melempar dan juga berkata, wahai segenap umat manusia jangan taat kepada dia. Sungguh dia adalah pendusta. Siapa yang mengikuti dia? Ternyata paman beliau sendiri. Fakultu man hada, kata Tariq Al-Muharib, karena dia orang asing, dia luar dia dari luar kota Mekah. Dia bertanya, siapa ini? Qalu gulamu Bani Abdul Muttalib. Mereka memberikan jawaban bahwa dia adalah seorang pemuda dari Bani Abdul Muttalib. Ini dari Bani Hashim. Fakultu man hadan ladzi yadba'uhu yarmihi bil hijaro. Kemudian aku bertanya lagi, siapa orang yang mengikuti dia sambil merempar dia dengan batu? Kalau mereka memberikan jawaban hada Abdul Uzza, Abu Lahab. Dia adalah Abdul Uzza, Abu Lahab. Tak lain dan tak bukan dia adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab hadithun sahih dan hadisnya adalah sahih. Nam dan Syekh Mukbil rahmatullahi alaih menyebutkan hadisnya dalam sahih Muslim. Seperti inilah barakallahu fikum jami'an godaan, rintangan, halangan yang dihadapi oleh para pelaku dakwah dari nabi dan rasul serta pengikut nabi dan rasul. Kita lanjutkan lagi. Tiga hadis boleh terlewakan kepada kita. Kemudian kita akan bacakan juga beberapa kisah dari para ulama. Wa idha qara'ta fi siyaril ulama ar-rabbaniyin wa du'atil muslihin tajidu annahu qad iftar qad alaihim wa udu. Dan apabila engkau mentelaah pada kisah-kisah para ulama ar-rabbaniyin serta para dai yang mengajak kepada perbaikan, niscaya engkau akan mendapati berita tentang mereka didustai. Mereka didustakan, mereka disakiti. Dan ini adalah jalan-jalan untuk bisa masuk ke dalam surga. Untuk masuk ke dalam surga seperti ini jalannya. Nah, dan seseorang yang akan masuk ke dalam surga pasti akan melewati hal-hal semacam ini. Surga adalah sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala yang mahal harganya, didapati dengan juga sesuatu yang berat diperjuangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian menyangka kalian bisa masuk ke dalam surga? walamma am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum apa kalian menyangka termasuk ke dalam surga sebelum padahal belum datang kepada kalian apa yang datang kepada umat terdahulu ya tentang cobaan mereka godaan mereka dalam memikul dakwah al-haq apa isi godaan tersebut kata Allah Subhanahu wa taala tiga hal massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu tertimpa kepada mereka baksa. Baksa adalah kecelakaan maksud kami. Nah, cobaan rintangan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala dari diri kita sendiri. Baksa, makanya ketika seorang ditanya, "Mahaluka lah baksa?" Eh, keadaanku baik-baik saja. Eh, baksa adalah godaan dari dalam. Godaan dari dalam diri sendiri. Pertama kalau masuk ke dalam surga ini dulu dihadapi diri kita dulu. wadurro kemudian godaan dari luar Nah, selamat dari godaan dari diri sendiri mungkin ringan. Karena sakit, bisa minum obat. Namun terkadang godaan dari luar yang berat. Dorok. Nah, dorok. Dorok bisa kontak fisik. Entah bisa mencederai kita, mencelakai kita, membuat kita luka. Nah, artinya ini tahapan-tahapan untuk bisa masuk ke dalam surga. Baksa dorok belum cukup, datang ujian yang ketiga yang lebih berat lagi, zilu dan goncang, zilzal, semacam gempa, namun ini bukan gempa bumi yang kita rasakan. Terkadang cobaan masuk ke dalam dalam diri kita, zilzalnya dalam diri kita, hati kita goncang, keimanan kita goncang. Maka terkadang sebagian orang ketika diuji dengan ujian yang sangat berat, keadaan aman-aman saja, tidak terjadi gempa bumi, namun terlihat dia semacam berjalan sempoyongan. Eh, goncangannya dari dalam. Ketenangannya tidak datang. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Goncang. Dan seperti itulah godaan yang dihadapi oleh Naam orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pikiran gundah gulana, problematika dari dalam itu sama harus dilewati. Apabila engkau membaca menengok kepada kisah-kisah para ulama ar rabbaniin dan juga para dai ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang membawa dakwah kebaikan, niscaya kau akan mendapati bahwasanya mereka didustai, mereka disakiti. Fahadal Imam Ahmad bin Hanbal duriba wa sujina fil mihnati hatta mata min athari ta'dibi rahimahullah. Maka inilah Imam Ahmad bin Hanbal. Dicambuk, dipenjara, diuji sampai dia meninggal bekas dari pengaruh siksaan tersebut. Semoga Allah merahmatinya. Nah, pada kita kisah, baca kisahnya beliau dicambuk, dipenjara. Namun tetap beliau kokoh. Kokoh naam di atas barakallahu fikum jami'an ujian tersebut. Kata beliau lagi di sini, wal Imam Malik duriba aidon. Imam Malik juga dicambuk. Ada beberapa perkara yang beliau juga kokoh di atasnya, berani menyelisihi para pemerintah. Wal Imam Bukhari udiya adiyatan syadidatan hatta da Allah da'allaha bidu ruhahu. Ibnu juga Imam Bukhari disakiti dengan sangat keras sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan ruh beliau, dicabut ruh beliau. Faedah sebenarnya untuk berdoa tentang kematian adalah terlarang. La yan ahadukum al-mauta lidurrin nazala bihi. Janganlah salah seorang di antara kalian berdoa untuk diwafatkan hanya karena ujian yang tertimpa kepada dia. Tidak boleh untuk mendoakan kematian. Fa'in kana la budda qaila, seandainya pun dia terpaksa untuk berucap karena ujian yang sangat berat, falyakul Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairul li wa tawaffani in kanatil wafatu khairul li. Ya Allah, hidupkanlah, tetapkanlah hidup, tetap hidupkanlah aku ketika hidup adalah lebih baik dari daripada aku. Enam, lebih baik kepadaku. Dan wafatkanlah aku ketika wafat adalah lebih baik bagi bagi aku, bagi diriku. Namun minta untuk mati, nah jalan Karena kita tidak pernah tahu di atas di atas apa kita mati. Nah, berakhir dengan kematian apa kita tidak pernah tahu. Wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sujina wa mata fi sijin. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah semoga Allah merahmatinya juga beliau di penjara dan beliau meninggal di penjara. Di tengah beliau sedang beribadah membaca Al-Qur'an sampai pada surat Ar-Rahman dan ditasmi oleh saudara kandung Ibnu Taimiyah sendiri, adiknya. Nah, minta izin untuk masuk ke dalam menjenguk kemudian Imam ya, Syekhul Islam membaca Al-Quran sampai pada surat Ar-Rahman meninggal dunia. Rahimahullah. Padahal kalau di ditelusuri tentang kisah Ibnu Taimiyah juga orang yang nah pemberani dalam berperang, berperang melawan musuh-musuh Islam dari kaum Tatar, Mongolia. Namun ternyata Allah tidak tidak <clears throat> takdirkan beliau meninggal di medan pertempuran, beliau meninggal di penjara. وهذا علامة اليمن محمد بن إبراهيم الوزير wazir وكان يتنقل من جبل إلى جبل ومن واد إلى واد Dan inilah seorang alim dari negeri Yaman namanya Muhammad bin Ibrahim al-Wazir masyhur dengan Ibn al-Wazir. Dia lari dan berpindah tempat dari satu gunung ke gunung yang lainnya, dari satu lembah ke lembah yang lainnya. Berpindah. Karena apa? Untuk menjaga agamanya. Nah, terkadang hal seperti ini adalah anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditempuh demi menjaga agama. Datang dalam hadis Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu riwayat Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yushiku ayakuna khairu mali gonamin, khairu mali gonani rojulin, khairu mali rojulin gonamun, tetap biha sya'ful jibal wa mawaqi'ul fitr, yafirru bidinihi minal fitan." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir-hampir terjadi ada suatu zaman bahwanya sebaik-baik harta benda seorang seseorang adalah kambing. Dia mengembalakannya di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah. Dia lari dari fitnah untuk menjaga agamanya. Dia katakan bahwasanya terkadang perlu untuk melakukan hal semacam ini ketika kita perhatikan di sekitaran kita, di lokasi tempat tinggal kita, begitu banyak fitnah yang bisa merusak agama kita, Nah, alangkah bagusnya adalah cari tempat yang aman, cari tempat yang selamat agama, meskipun bertugas sebagai pengembala, pengembala kambing disebutkan dalam hadis tersebut. Adapun berkaitan dengan naam tentang bait syair yang dibawakan oleh Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir kita akan baca pada lain waktu. Wallahu taala alam bisawab. Ini sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.